Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa Wassalamualaikum wa man wala Wassalamualaikum ba'd. Ikhwani fid Wassalamualaikum wa akhwati fillah Wassalamualaikum wa rahimakumullah taala jami'an walhamdulillah wa syukrullah Wassalamualaikum wa ala. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada matlab tsani setelah matlab yang pertama yaitu hak suami terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya maka pembahasan yang kedua adalah mahadir lazimatul ittiqa' yaitu tempat-tempat yang wajib bagi para istri untuk meninggalkan atau menjauhinya kaitannya terhadap suaminya. Maka pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan ada sembilan <clears throat> sub pembahasan dari matlabusani ini ada sembilan cabang yang telah kita bacakan dan kita telah membacakan syarah dari cabang yang pertama atau sama sekali kita belum membacakan syarahnya siapa yang ingat atau cabang yang pertama sudah ya Nah, yaitu mahdur ta'atiz zauj fi ma'siyatillah tidak bolehnya para istri mentaati suami mereka di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tempat yang harus dijauhi bagi para istri adalah mentaati suami dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda innama ta'atu fil ma'ruf hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf yang baik juga sabda beliau alaihi salatu wassalam la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq sang pencipta Allah azza wa jal nah ya hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya juga Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an innama ta'atu fil ma'ruf hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf adapun hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang khaliq yaitu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani rahimahumullah dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma dan disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullah di dalam Sahih Al Jami'. Kemudian kata beliau wa min lawazimi dzalika an ta'khudha nasibaha al-wajiba min al-ilmi syar'i li islahi diniha wa tazkiyati nafsiha. Dan di antara lawazim yang demikian itu konsekuensi dari cabang yang pertama ini agar istri tidak mentaati suaminya dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala konsekuensinya adalah seorang istri mengharuskan untuk mengambil bagiannya yang wajib terhadap ilmu syar'i i yakni menuntut mempelajari ilmu syariah li islahi diniha agar dengan ilmu syar'i tersebut seorang istri bisa memperbaiki agamanya dan watazkiyati nafsiha dan bisa mensucikan dirinya fa tar fatartasimu laha hududullah sehingga dengan ilmu syar'i tersebut dia bisa mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Jalla wa ala zahiratan lialla tatajawazaha bi taati zawjiha. Sehingga dengan mengenal, memahami hukum-hukum Allah tersebut, dia tidak melampaui batas untuk kemudian mentaati suaminya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf dan tidak melampaui ya hal tersebut sampai kepada bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala al far'u tsani cabang yang kedua mahdur idza izzauj yaitu tempat yang harus dijauhi oleh para istri adalah meninggalkan untuk menyakiti suami mereka. Wal wajibu ala zaujati an tatahasha adhiyata zawjiha bil qawli awil fi'l sawa'un fi 'irdihi aw malihi aw waladihi fala tahtaqiruhu aw taghtabuhu aw ta'ibuhu aw taskharu minhu aw tambuzuhu bilaqabi su'in au tu'amiluhu bima la yuhibbu an yu'amala bihi maka wajib asa atas setiap istri menjauhi adiyat zaujiha menjauhi untuk menyakiti suami mereka baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan baik dalam hal kehormatan suaminya atau harta suaminya atau anaknya anak suaminya. Nah, hendaklah mereka menjauhi untuk menyakitinya. Fala tahtaqiruhu. Maka jangan seorang istri meremehkan suaminya, au taqtabuhu atau menggibahi suaminya, au ta'ibuhu atau mengaibkan suaminya, yakni menyebutkan aib-aibnya, au taskharu minhu atau dia mengolok-oloknya, au tambuzuhu bilaqabi su'in atau dia menggelarinya dengan gelar yang buruk au tu'amiluhu bima la yuhibbu an yu'amala bihi atau dia bermuamalah terhadap suaminya dengan hal-hal yang suaminya tidak senang untuk ya dia bermuamalah dengannya. Nah, jadi seorang istri wajib meninggalkan bentuk-bentuk hubungan muamalah sosial dengan suaminya dari hal-hal yang suaminya tidak senang dengannya. Maka dia meninggalkannya walaupun itu perkaranya mubah. Tapi suaminya tidak senang maka hendaklah dia meninggalkannya. Naam. Wa yakfi indaran zaujatil mu'dhiyah du'aul hurul حور العين عليها الثابت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma dan cukuplah menjadi peringatan bagi para istri yang menyakiti suaminya yaitu doa Al-Hurul Ain. Doanya bidadari yang bermata jelita. Di surga. Yang mereka itu berdoa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu atau anhuma disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Kecuali istrinya dari bidadari yakni calon istrinya bidadari di surga berkata atau berdoa la tu'dhihi qatalakillah wahai engkau sang istri yakni di dunia jangan engkau menyakiti suamimu di dunia semoga Allah taala memerangimu ini doa bidadari ya berdoa kejelekan terhadap istri yang menyakiti suaminya di dunia Ya, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan engkau menyakitinya. Semoga Allah memerangimu. Fa inna ma huwa indaki dakhilun. Ketahuilah bahwa dia, yakni suamimu itu di sisimu di dunia adalah dakhilun. Dakhilun yakni seperti ibaratnya tamu yang akan pergi meninggalkanmu ya yakni sementara bersamamu yushiku an yufariqaki ilaina ya hampir-hampir suamimu itu karena sebab engkau menyakitinya dia akan menceraikanmu dan beralih kepada kami kepada kami yakni bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala Naam. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, karena tentunya yang dimaksud di sini adalah suami yang soleh. Ya, suami yang soleh dan juga musleh, Ya, soleh pada dirinya dan juga mendakwakan kesolehan pada orang lain. Maka ketika disakiti oleh istrinya di dunia, maka calon-calon istrinya bidadari di surga marah dan berdoa. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Ya, jangan engkau menyakitinya. Dia adalah sementara di sisimu. Hampir-hampir dia akan meninggalkanmu, menceraikanmu dan beralih kepada kami. ومن وجوه الأذية أن تمن عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها فإن المن بغض النظر عن إيذاء الزوج به يبطل الأجر والثواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى Di antara bentuk-bentuk adiyah yaitu menyakiti suami adalah antamunna alaihi idza anfaqat alaihi. Seorang istri yang mengungkit-ungkit pemberiannya apabila dia memberi suaminya atau bersedekah pada suaminya, dia mengungkit-ungkitnya. Ya, atau berimpak terhadap anak-anak suaminya Ya, maksudnya harta istri sendiri, miliknya sendiri lalu dia sedekahkan pada suaminya atau anak-anak suaminya. Setelah itu dia mengungkit-ungkitnya kembali ketika dia marah. Maka ini bentuk adiyah. Bentuk menyakiti suami. Barakallahu fikum. Maka alman mengungkit-ungkit pemberian ini membatalkan pahala, ya, menghapus dan menghanguskan pahala dari pemberian tersebut. Tidak ada pahalanya, bahkan yang didapatkan dosa. Bahkan alman ya ini termasuk dosa besar dari kumpulan dosa-dosa besar. Mengungkit pemberian yang menyakiti orang yang diberi. Ya, itu umum, haram merupakan dosa besar. Barakallahu fikum. Ya. Karena dalam salah satu hadis yang lain apa? Tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan dan tidak diajak bicara di hari kiamat. Dari tiga golongan itu salah satunya adalah Al-Mannan. Ya, selain dari uh, bersumpah palsu dalam perdagangan atau dalam hal yang lainnya persaksian kemudian berpakaian isbal melewati mata kaki yang ketiga almanan yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya nah itu umum apalagi ketika itu dilakukan terhadap suami ya ketika dilakukan terhadap suami maka dosanya plus termasuk aziyatuz zauj menyakiti suami dosa yang lain barakallahu fikum ya sehingga dosanya berlipat ganda <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan manni wal adha, dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti orang yang diberi tadi. Wa min wujuhi adhiyatihi aydan di antara bentuk-bentuk ya menyakiti suami pula adalah taklifuhu fawqa taqatihi bal 'alaiha an tarda bil yasir wa taqna'a bihi hatta yaftahallahu ta'ala yaitu taklifuhu fawqa taqatihi membebani suami melebihi di atas kemampuannya ya, apa maksudnya suami yang tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup dengan infak yang diberikan oleh suaminya ya terlalu sedikit sedikit tidak pernah cukup sehingga dia memaksa suaminya harus bekerja berat melebihi batas kemampuannya jika tidak maka dia minta cerai saja naudzubillah ya wanita yang seperti ini adalah wanita yang tolehah yang sangat durhaka ya terhadap suaminya maka diharamkan baginya akan tetapi sebaliknya wanita solehah adalah alaiha antardo bil yasir. Ya wajib atasnya ridho dengan yang sedikit. Selama itu halal yang dihasilkan oleh suaminya memberi padanya infak ya tapi halal sedikit maka disyukuri diridhoi dengannya watak abihi dan hendaklah sang istri merasa konaah merasa cukup dengannya ya sambil dia berdoa hatta yaftahallahu biha atau bihi. Dia berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang lebih luas, lebih besar, lebih banyak. Ya. Dia bersabar, ridha, qanaah ya dan berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, yang terpenting adalah halal. Karena halal itu adalah barokah dibanding dengan banyak lebih tetapi bercampur dengannya hal-hal yang haram. Ya, maka muhiqat muhiqat barakatuhu. Yang demikian itu walaupun banyak lebih dicabut, dihapus barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berkahnya. Naam, barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Tolak talaq liyunfiqa dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqa mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ya, hendaklah pemilik kelapangan menginfakkan ya rezeki yang diberikan oleh Allah dari kelapangannya. Dia infakkan. yakni kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah taala rezekinya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menginfakkannya mimma atahullah dari apa yang Allah berikan padanya. Jadi rezeki yang dia hasilkan, dia upayakan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dari Allah Jalla wa ala. Ya, maka dia infakkan, jangan pula dia kikir, dia bakhil. Ya, sebagian juga terbalik. Suami sangat kikir dan bakhil untuk menginfakkan pada keluarganya ya sehingga keluarganya merasa sempit ya karena sebab kekikiran kebakilan dari suaminya maka ini juga tidak boleh bahkan Nabi saw mentahdir memperingatkan ya seseorang nam bahkan pada seorang sahabat ketika anda melamar ya sahabiah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikahi nikahlah dengan Usama bin Zaid. Jangan dengan fulan karena dia apa? Sa'lukun lama malalahu fakir miskin tidak ada hartanya dan yang satunya adalah uh, la yad'u an dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya yakni suka memukul wanita ya maka ditahdir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang fakir miskin yang tidak ada hartanya ya maka bagaimana dengan yang bakhil ya yang kikir barakallahu fikum yang tidak berharta ya fakir miskin karena tidak bisa menginfakkan kepada istrinya nanti, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya. Ya, padahal memang dasarnya fakir. Bagaimana dengan <clears throat> yang apa memiliki harta atau rezeki yang diberi oleh Allah tapi tidak memberi infak kepada keluarganya karena kebakilannya ya mimbabil aula, barakallahu fikum ya tentu lebih utama pentahdirannya ya kepada mereka yang punya rezeki namun dia pikir untuk menginfakkan pada keluarganya <clears throat> ya kadang-kadang pula sebaliknya seorang suami ketika pada orang lain di luar dia berpoya-poya ya dia dermawan namun pada keluarganya dia kikir untuk menginfakkannya <clears throat> Nah, maka ini juga adalah hal-hal yang terlarang. Barakallahu fikum. Ya, dan tentunya yang lebih utama sebaliknya. Ya, yang benar adalah sebaliknya. Dia lebih dermawan terhadap keluarganya terlebih dahulu dibanding dengan orang-orang yang di luar dari selain keluarganya di dalam rumah. Naam. Walhasil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ini yaitu perintah dari Allah taala orang-orang yang memiliki rezeki untuk menginfakkannya. Tentunya khususnya kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, kewajibannya. Ya, dan rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Kemudian Allah tidak membebani suatu jiwa pun kecuali sekemampuannya, kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Maka itulah yang dia infakkan. Tidak boleh dibebani melebihi dari kemampuannya. Naam, saya dan di akhir ayat ini Allah taala menyatakan saya ja'alallahu ba'da usri yusra. <clears throat> Allah akan menjadikan setelah itu setelah masa kesulitan Allah rubah dengan kemudahan. Ya. Jadi butuh sabar, butuh qanaah, butuh ridha ya dan doa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesempitan menjadi kelapangan, kesulitan menjadi kemudahan. Ya. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Naam. <clears throat> Kemudian al-far'u thalith, cabang yang ketiga, iskhatuz zauj. Yaitu mahdur iskhatiz zauj. Hendaklah para istri berhati-hati dan menjauhi untuk mendatangkan kemurkaan suaminya. Ya, menjadikan suaminya murka. <clears throat> وعلى الزوجة أن تجتنب ما يغضب الزوج ما يغضب الزوجة ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرفاتها معه أو مع والديه وأقاربه مما لا يسره ولا يرضاه <clears throat> على أن يكون في حيز المعروف <clears throat> كما تقدم wajib atas para istri enam yaitu menjauhi <clears throat> hal-hal yang mendatangkan kemarahan suaminya. Ya, dalam seluruh muamalahnya. Dalam seluruh tindak tanduknya. Ya. Para istri hendaklah menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemarahan dan kebencian suaminya. Ya, ataupun bukan saja suaminya tetapi kedua orang tua suaminya yakni mertuanya ya laki-laki atau perempuan hendaklah istri menjaga hal-hal yang mendatangkan kebencian atau kemarahan dari mertuanya kenapa karena mertuanya adalah orang tua dari suaminya ya wa aqaribihi bahkan juga kerabat-kerabat suaminya ya berupaya dia menjaga jangan sampai ya kerabat-kerabat suaminya marah atau murka ya dengan muamalah yang dia lakukan. Naam. Ala an yakuna fi hayzil ma'ruf dengan ketentuan ya selama hal tersebut muamalahnya istri tadi dalam batasan yang ma'ruf. Ya, artinya selama sang istri melakukan hal yang ma'ruf, yang baik, ya, dengan sebab itu kemudian suami marah atau benci atau kedua orang tua suami marah atau kerabat-kerabat suami marah, maka itu dia tidak termasuk istri yang mendatangkan kemurkaan suaminya. Kenapa? Karena dia tidaklah melakukan hal yang apa? mungkar. Nah, tidak pula melakukan hal yang dibenci dalam syariah. Ya. <clears throat> Barakallahu fikum. Tapi dia melakukan hal yang ma'ruf. Yang diperintah atau yang disunnahkan dalam syariah. Nah, adapun dalam hal-hal yang mubah maka ya, seorang istri hendaklah cerdas dalam memandangnya, melihatnya. Jika memang walaupun hal mubah itu mendatangkan kemarahan suami atau kemarahan kedua mertuanya atau kerabatnya, maka sebaiknya dia meninggalkannya. Ya. Karena hal itu mubah, ya. Apalagi kalau yang makruh ya sesuatu yang makruh walaupun tidak diharamkan tetapi meninggalkannya lebih afdol ya dan meninggalkannya mendapat pahala maka sebaiknya dia meninggalkannya kenapa karena ada sebabnya dia harus meninggalkannya karena ada hal yang bisa mendatangkan hal itu bisa mendatangkan kemarahan suami atau kerabat-kerabat suaminya Nah, hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, alaihi salatu wassalam, salafatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-abdul abiq hatta yarji'a wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamu qaumin walahum lahu wahum lahu karihun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhuma dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dari hadis Abi Umamah kata beliau alaihi salatu wassalam tiga golongan yang sholat mereka tidak melampaui telinga-telinga mereka. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya tidak ada pahalanya sholatnya, ya atau sholatnya tidak diterima. Nah, ataupun diterima sekedar menegakkan kewajiban saja namun tidak mendapatkan pahala. Ya. Nah, walhasil sebagian para ulama menyebutkan yang dimaksud dengannya adalah solatnya tidak diterima. Yang pertama adalah golongan al-abdul abiq hatta yarji'ah. Hamba yang budak yang melarikan diri hingga dia kembali kepada tuannya. Jadi dulu perbudakan ya itu diharamkan untuk melarikan diri dari tuannya. Ya, tatkala dia melarikan diri maka dalam hadis ini Solatnya tidak diterima. Sampai dia kembali kepada tuannya. Ya. Ini yang pertama. Golongan yang kedua, mar'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur di rumahnya dan suaminya dalam keadaan marah atau murka. Ya. Nah, ini juga ya berat sampai tidak diterima sholatnya hingga dia apa meminta ridho ya kepada suaminya untuk tidak meminta maaf dan ridho dari kemurkaan atau kemarahan suaminya ya barakallahu fikum kemudian golongan ketiga imam imamnya satu kaum yang kaumnya membenci imam tersebut, tidak senang dengannya. Ya, maksudnya imam di sini imam yang akhlaknya buruk, ya, atau bacaan sholatnya buruk, ya, sehingga jamaah tidak senang karena bacaannya jelek. Maksudnya jelek, yakni tidak di atas ilmu tajwid, ya, apalagi makhraj dan sifat dari al-huruf ya maka e, jamaahnya tidak senang ya karena sebab jeleknya bacaannya nah ini tiga golongan barakallahu fikum Qala ahlul ilm berkata ahlul ilm hadza idza kana sakhatu li su'i khuluqiha au su'i adabiha au qillati ta'atiha amma in kana sakhatu zaujiha min ghairi jurmin fala ithma 'alaiha. Ya, kata ulama ini jika kemarahan suaminya itu sebab kejelekan akhlak istrinya atau karena sebab adab yang buruk dari istrinya atau karena khillati taatiha, ketaatan yang kurang. Ya, ketaatan istri yang kurang terhadap suaminya sehingga suaminya marah. Ya. Adapun jika kemarahan suaminya itu min ghairi jurmin bukan karena sebab kejahatan kejelekan istrinya maka fala itsma Sang istri tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa atasnya. Barakallahu fikum. Ya, dan ini mungkin sekali ya suami yang juga kurang baik agamanya, kurang bertakwa, kurang soleh. Kadang-kadang dia marah tanpa alasan ya yang dibenarkan dalam syariah. Nah, maka yang seperti itu tidak mendapat istri tidak mendapatkan dosa. Ya, karena yang dimaksud dalam hadis tersebut seorang istri yang tidur ya dalam keadaan suaminya murka yaitu karena sebab kejelekan yang dilakukan oleh istri tadi. Ya. Baik dalam hal akhlak, adab ya atau dalam hal yang lainnya. Ya, dalam perbuatan dosa. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Selanjutnya cabang yang keempat kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala yaitu mahdur kufri ihsani zauj. Ya, wajibnya para istri menjauhi kekufuran dari mengkufuri kebaikan suaminya. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.